فتاوى مختارة فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة شيخ بارك الله فيك نعود الى سؤال الاخت رسم من جده تسال عن مص عن مصير من رفع عنهم التكليف آه، بسبب الاعاقه او بسبب يعني مثلا امور اخرى حفظكم الله بعد الموت. الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وخطاب الشرع للمكلفين غير المكلفين غير مخاطبين ولهذا أمر هؤلاء يلحقون بأصحاب فترة قيل إنهم يمتحنون يوم القيامة فمن فمن خلص من محنته يعني عند القيامة نظر تصديقه أو عدمه والله أعلم بذلك إنما المهم أن الله لا يعاقب أحدا لا يعقل الأوامر والنواهي لأنه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Pertanyaannya dari seorang ukht Ghassan dari Jeddah tentang keadaan orang yang gugur dari kewajibannya dengan sebab cacat atau sebab yang lain, bagaimana keadaannya nanti setelah meninggal? Kemudian Syekh menjawab, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Yang diseru oleh syariat adalah orang-orang yang dibebani dengan kewajiban. Adapun orang-orang yang tidak dibebani dengan kewajiban berarti bukan orang-orang yang mendapatkan seruan. Oleh sebab itu, perkara mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka disebut sebagai ashabul fatrah. Maksudnya adalah orang yang hidup seperti orang yang hidup di zaman setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit dan sebelum diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi. Mereka akan diuji pada hari kiamat. Jika telah selesai dari ujian tersebut, maka akan terlihat apakah dia beriman atau tidak. Dan Allah tentu mengetahuinya. Yang jelas Allah Azza wa Jalla tidak menghukum seorang pun atas perintah atau larangan yang tidak diketahui oleh seorang. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul untuk menjelaskan wallahu taala a'lam